Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Humma ya Rabbana takhir kulubana minan nifaqi wal الحسد والحقد والكبر والرياء والعجب واحشرنا يوم القيامة مع زمرة أصفيائك وأوليائك وأحبائك وأنبيائك مع إمامهم حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dengan kitab Ayyuhal Walad Qala al-musannif رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أيها الولد ينبغي أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع وهي أنكم hendaknya harus kau timbang omonganmu, pekerjaanmu dengan syariat. Sebelumnya diingatkan juga oleh Imam Ghazali ibadah yang tidak patuh dengan syariat sia-sia. Seperti dan agar sesuai dengan syariat harus ada ilmu Begitu sebaliknya ilmu tak tidak diamalkan pun sia-sia atau beramal nggak pakai ilmu nggak diterima seperti kemarin disebutkan orang berpuasa di hari tasrek atau di hari raya Idul Fitri itu Adha puasa terlalu semangat haram beribadah bukan dapat pahala tapi dapat dosa atau sholat bajunya baju menggosok dan banyak hari ini rajin ibadah mungkin umur haji, ternyata yang digunakan adalah dari rizki yang haram. Mungkin bukan saja menghasil, rampok harta saudaranya. Mengambil, menggosok itu mengambil dan dikembalikan, menguasai haknya orang, tapi nanti bakal dikembalikan masih. Ada harapan untuk Tapi ada orang merampok ngambil harta saudaranya. Dipikir bisa selamat. Umroh. Mau kemana? Itulah orang mau masuk neraka lewat masjidil haram. Harus ilmu penting. Zakatnya belum dibayar. Waduh, sedekahnya mana-mana. Bantuannya kesana kemari. Utang jatuh tempo, tidak pernah dipikirkan. Tapi membantu pondok, bantu madrasah, bantu masjid orang-orang tertipu. Amalnya dengan hawa nafsu. Jadi harus ada keseimbangan antara ilmumu dengan amalmu dan jangan beramal kecuali tanpa ilmu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, "Yambahi laka ayyakuna hendaknya bagimu harus al imbiro di sini bukan himbauan tapi wajib bagimu. Wajib bagimu wahai anakku omonganmu itu fi'luka pekerjaanmu itu wajib muwafiqan li syar'i sesuai, sesuai dengan syariat. Wajib perilakumu, omonganmu harus sesuai dengan syariat. Idzil ilmu. Sebab yang namanya ilmu wal amalu dan amalmu. Amal ilmumu. Bila tidak isyari tanpa patuh ngikuti syariat. Dolalatun kesesatan. Imam Ghazali dalam kitab Al-Kashfu wa Tabyin yang kita baca pada tahun lalu. Mengungkap bagaimana tertipunya banyak dari obat ahli tasawuf, ahli ibadah. Bahlul mimpin tasawuf. Tidak ada punya ilmu syariat jadi guru toreko. Mau membawa kemana wong dia sendiri tidak tahu jalan. Hanya bapaknya meninggal langsung dia nengkreng. Jadi guru torikoh. Imam Ghazali marah. Lihat, ingat. Baca kembali Al-Kashfufat Tabin yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Banyak orang-orang tertipu dia ahli ibadah. Tapi tidak pakai bimbingan syariat. nggak punya ilmu sehingga ibadahnya bukan mendekatkan kepada Allah. Tapi justru malah maksiat. Wayambahi dan harus kau. Ingat imbiwa di sini bukan kalimat himbauan. Tapi sudah menjadi harus. Jadi korina seperti dalam kitab fikih yang bagi yang bagi yang bagi misalnya adab tuhulul qala, adab istinja yang bagi yang bagi. Tapi ternyata di antara kalimat yang bagi imbiro itu ada wajib yang bahi ala istaqbil al kiblata wajib fil di tempat hamparan luas terbuka buang air jangan ngadep ke kiblat. Jadi yang bahi di sini wajib. Wajib bagimu Allah takhtar agar tidak tertipu. Allah takhtar agar engkau tidak tertipu bisyadhi dengan bualan omongan-omongan tinggi yang melambung nggak faham orang-orang awam mutomat musibah-musibah musibah-musibah amal musibah-musibah keyakinan as-sufiyati dari kaum tasawuf, ahli tasawuf. Al-Imam Al-Ghazali pakar tasawuf, sufi. Ternyata musuh besar beliau adalah orang yang mengaku tasawuf. Beliau adalah orang yang sangat gencar memperjuangkan tasawuf karena keyakinan beliau adalah tasawuf adalah ilmu saripatinya ilmu fardu ainnya fardu ain. Salat fardu ain. Tapi kalau sudah ilmu membersihkan hati, ilmu tasawuf fardu ain di atas fardu ain. Beliau memperjuangkan tasawuf, kitab ihya-nya penuh dengan ilmu-ilmu tasawuf. Hidayatul hidayah beliau, minhajul abidin beliau. Tetapi musuh besar beliau adalah sufi-sufi palsu. Yang membawa turuhat bualan-bualan omong yang gak berguna, satahat, ngomong melambung, kerjaannya diskusi. Yang dibaca mungkin Yahya ya, Imam Ghazali rahimahullahu taala. Tapi ternyata sama saudaranya gak akur tuh. Berantem urusan pondok. Ihya Ulumuddin. Abangnya baca Ihya. Adiknya baca Minhajul Abidin. Untuk perang. <laughs> Kita hebat semuanya. Akan nah, tapi ilmunya hanya ilmu untuk pamer kalau dia adalah orang khatam ihya setiap bulan Ramadan atau setahun sekali ihya ihya cerita. Imam Ghazali ini jagonya kalau beliau ngomong begini ini memang beliau sudah punya pengalaman. Bukan beliau anti tasawuf. Nah, tasawuf hari ini dipegang bukan oleh ahlinya. Kebanyakan kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau berkata bahwa di Syam banyak guru-guru yang disebut sebagai mursyid tasawuf menjadi murid tasawuf saja tidak pantas. Menjadi murid saja tidak pantas bagaimana menjadi guru tasawuf. Gara-gara pendusta tasawuf dan penjahat tasawuf itulah semakin banyak orang memusuhi tasawuf. Jadi kalau ada orang anti tasawuf dan musuh tasawuf, itu adalah salahnya orang yang mengaku dirinya ahli tasawuf perilaku aneh-aneh. Melanggar syariat. Tasawuf adalah hak. Agar tidak ter, agar tidak salah paham di sini. Ini bukan berarti Imam Ghazali memerangi tasawuf. Ini. Tomatnya ahli tasawuf. hatnya ahli tasawuf. Ibn Arabi punya istilah punya satu hat, Tapi bukan untuk didiskusikan di kelas lalu diajarkan untuk anak-anak. Membangun khusnudan dengan Ibn Arabi adalah benar, akan ketahui ketahuilah satu hal dan istilah. Istilah-istilah tasawuf yang hanya difahami oleh ahlinya. Istilah dalam ilmu fikih kalimatnya sama, beda di saat dihadirkan dalam ilmu hadis. Istilah yang ada dalam ilmu hadis beda jika dihadirkan di dalam ilmu sosiologi. Sama kalimatnya, sama istilahnya, beda. Makanya kalau sudah namanya istilah, itu harus dikembalikan kepada ahlinya. Termasuk sotohatnya sotohat ahli tasawuf tidak boleh diterjemahkan oleh pakar fikih. Tanyakan kepada ahlinya sana waktu ngomong itu kayak apa. Tapi yang jelas hal-hal semacam itu bukan untuk kita umbar. Dan memang di situ ada penjahat-penjahat tasawuf. Karena memang itu kan semacam legitimasi umat masa, semacam pengukuhan dari masa. Kalau sudah pakai gelar tasawuf, sufi, wali itu nanti. Makanya berbondong-bondong orang masuk dunia tasawuf. Biarpun pendusta dia. Bagaimana seorang guru torekoh itu menjadi guru torekoh? Di dalam bukasan kitab Tanwirul Qulub Syekh Amin Al-Qurdi menjelaskan bahwa begitu beratnya seorang syarat seorang guru tasawuf ayakuna aliman bi furu'is syariati harus alim urusan fikih. Fikihnya alim. Wahada bahnya bahlul misalnya karena ini betul-betul tasawuf dibela. Orang nggak ada ilmu, nggak ada apa, nengkreng. Merusak di rumahnya ada macam-macam pelanggaran syariat. Tasawuf jadi rusak gara-gara orang semacam ini. Ini problem betul dalam usaha tasawuf anak-anakku ini. Sedikit keras sambungan. Karena apa? Kalian manhaj dan manhaj tasawuf. Di sini sufi. Pondok ini adalah pondok manhaj ahli tasawuf. Di dalam urusan beribadah. Dengan Imam Ghazali, Abdul Hasan Asyadidi, Imam Haddad, maka jangan sampai dinodai dengan orang yang pengen cepat dianggap wali biarpun dia adalah walinya setan. Istiqomah sudah keramatmu, tidak usah macam-macam, tidak usah pengen bisa terbang, nembus jarak dalam waktu singkat, beli tiket naik pesawat nanti cepat terbang. Ada hayalan-hayalan aneh-aneh, tidak ada. Ini istiqomah wali. Ini istiqomah lahir batinmu istiqomah wali sudah. Dan kita ingin dibesarkan, diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Nah ini Imam Ghazali betul-betul di dalam kitab tabiin at kashf tabiin juga betul-betul keras dengan Al-Ubbad, istilah Ubbad atau ahli ibadah atau tasawuf. Dari masa ke masa memang ada penjahat-penjahat tasawuf ini. Sesaat aku tarikah Al-Qadiriyah, sesaat aku tarikah Syadiliyah, sesaat kalau Torekoh Qadiriyah sendiri ya, hebat. Kembali kepada Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Syadili dengan Abil Hasan Al-Syadili, Rifai Imam Ahmad Rifai dan masih. Ini adalah tasawuf, tasawuf besar. Cuman kadang nama besarnya Imam Abu Syekh Abdul Qadir Jalani hanya dipakai stempel orang fasik untuk kepentingan dirinya. Mau menjelaskan syariat nggak bisa, pura-pura majdub. Kalau majdub kan tidak ditanya majdub. Oh. Majdub seolah-olah dia sudah ditarik oleh Allah. Sehingga betul-betul orang kayak ditarik oleh Allah. Dia lupa dunia kecuali sama duit. Tidak lupa. Masuk <laughs> problem ini. Majdub itu adalah orang nggak senang duit itu sudah. Kalau ada orang majdub saat ini sudahlah. Pokoknya sudah nggak keganggu sama perempuan, sama duit, sama syahwat, itu majdub beneran sudah. Wali itu. Ya lah. Ada orang majtub-majtuban. Majtub kayak majtub ngomong keramat-keramat ini gini ini. Ya, eh temu. Ini kayaknya harus ditembak orang ini. Ditembak. Hanya nah, dari awal dia ngomong satu jam, dua jam bicara tentang wah masuk. Kalau saya anu anak saya akan keluar kutub ini waduh aduh ada ada mabuk mabuk ini langsung kayaknya sampean ini benar-benar wali kok nah, kita gitu langsung dan saya tahu cirinya wali itu gampang nggak pernah minta duit suka ngasih duit itu wali dan saya paling percaya kalau saya begitu <laughs> bingung dia mikir duit <laughs> Dibegituin saja kalau majdub. Majdub sah, wali saya percaya pokoknya wali itu gak seneng duit. Suka ngasih duit. <laughs> Jadi ada orang kaya, setiap orang dibilang saya sampai. sampai. Ini loh, tasawuf sufi. Sufi itu adalah orang yang dekat kepada Allah, hatinya dekat kepada Allah, perilakunya dijaga. Imam Syafi'i ya kutub. Kalau pengen tahu kutub ya Imam Syafi'i, wali kutub itu. Tapi enggak ada enggak pernah ada cerita Imam Syafi'i kutub. Enggak pernah ada cerita, cerita Imam Syafi'i merubah pasir jadi tepung. Enggak pernah dengar kan? Karena keramat yang sesungguhnya adalah istiqomah. Akram, afdul karamat. afdul karamat bil istiqomah. Ini kitab tasawuf ini. Tasawuf hak Jangan tertipu dengan sebagian orang yang anti tasawuf, tapi kita pun juga sedikit memaklumi orang yang anti tasawuf itu karena apa ulahnya anti tasawuf palsu. Sedikit maklumi. Waduh. Masuk ke tempatnya ada patung, ada ini, ada itu. Diam, tiba-tiba ngomong aneh. Wali. Kata dokter Buti, Tisham, banyak guru-guru yang mengaku dirinya mursyid torekoh, jadi murid saja tidak pantas. Dalam hati kami berkata, itu di Syam. Kalau di selain di Syam, di Indonesia Raya, jadi kita sempat pernah bertemu dengan Dr. Hasan Haitu, yang dalam cerita yang beliau sampaikan, saya itu Jilani, saya khadiri. Tapi masa di Indonesia saya mabuk dengan orang-orang ngaku tahu. Saya sufi, kata saya Dr. Hasan itu. Saya sufi. Saya boleh apa? tapi waktu saya masuk ke sini saya bingung dengan orang ngaku sufi. kadang-kadang ngaku kodiri. Beliau mansub kepada Syekh Abdul Qadir Jalani juga dalam kisah. Dari yang beliau sampaikan jika kita tidak salah paham waktu itu. Tapi ini saya diri saya, saya diri. Anak diri. Tapi heboh. Tasawuf-tasawuf palsu. Baik anak-anakku. Nah, kalian ini akan punya makom di dunia. Sebagai ahli ilmu. Punya pondok. Punya santri. Sudah jujur saja saudara. Kalau tidak kelihatan keramat. Jangan ngaku-ngaku keramatnya orang loh. gara-gara saya. <laughs> Ngaku keramatnya orang. Oh dulu itu para kekasih Allah. Para wali itu kalau punya keramat sesuatu yang khorikulil ada itu ditutupi seperti seorang wanita menutupi darah headnya. Sampai digambarkan, wah sekarang jadi toko korobah, korobah, korobah. Apa itu? Mimpi Nabi diobral sana sini, kiamatlah ini. Sembunyikan seperti seorang wanita menyembunyikan darah head, malu. Sudah gak berlaku di sini, gak usah aneh-aneh di sini. Mimpi Nabi untukmu dengan Rasulullah. Ada anak ngadu, ya, Rasul, ya Buya saya mimpi ketemu Nabi. Ente lapor ke anak-anak, cerita anak-anak tak usir dari pondok. Kita tidak bikin pondok di sini budaya orang kaya mimpi Nabi. Nanti ya banyak orang bohong nanti akhirnya. Karena merasa dia lebih bagus lah kok nggak mimpi-mimpi. Akhirnya besok bohong. Aku juga ketemu Nabi Muhammad. <laughs> Sama kayak orang mimpi, ngaku mimpi ketemu hantu itu ya. Kalau ada di kamar mandi sana ada orang ngaku ketemu hantu. Besok semuanya ngaku melihat hantu. Khususnya yang kecil-kecil itu. Kenapa? Mau ke kamar mandi tidak berani, nggak ada yang nganterin. Baru jerit, hantu lah. Lalu semuanya ketemu hantu. Akhirnya jadi hantu semuanya. Nggak ada di sini. Hmm. Alhamdulillah tidak ada hantu kan di pondok ini. ada hantu. Nggak ada jin, nggak ada. Mana ada jin hantu? Kalau ada orang main ujian ente jinnya. Kita tidak ingin masuk aneh-aneh. Istiqomah, nah, baik dengan ilmu amalmu. bangun malam, sholat lima waktu, qobliyah, ba'diyah, bakti ke orang tua, baik sama keluarga, anak. Itu sudah keramat luar biasa. Gak usah pakai amalan aneh-aneh, pengen berjalan di atas air. <laughs> Mau jadi atrak, mau atraksi <laughs> jalan di atas air. Memangnya apa? Keutamaan jalan di atas air. Laba-laba air saja sudah jalan, berjalan di atas air tuh, wah canggih itu perhatikan. Tahu laba-laba air? nggak pernah bangga dia. Mau terbang tuh burung tuh. Bikin jalan di tembok, cicak. <laughs> nggak pernah bangga ini. Ngapain jari begitu? Subhanallah. Aneh-aneh. Ada santri pengen ilmu keramat. Ilmu keramat. Istiqomah, lembut tutur katamu, ciri wali. Akhlakmu mulia, ciri wali. Matamu kau jaga, ciri wali. Sudah selesai. Yang Buya takutkan kan di itu. Sebab stempel itu, kalau stempelnya hebat itu gampang laku. Stempel wali, stempel tasawuf, stempel ulama, stempel Nabi Muhammad. Uh, dahsyat. Ternyata penjahat hanya pakai bajunya atau ahli tasawuf ruhnya, tidak ada tasawufnya. Jangan tertipu kau dengan satohatnya ahli tasawuf. Gak usah didiskusikan satohat ahli tasawuf. Al-Jili adalah yang dikatakan masyhur dengan tasawufnya. Bagaimana Imam Haddad mengatakan dalam mukaddimah eh, risalah muawananya. Jangan kau baca karangannya Al-Jili. Al-Jili itu Al-Jilani. Beliau seorang sufi tapi biasa tahat dalam insan kamilnya. Imam Ghazali mengatakan apa Imam Haddad mengatakan, jangan baca, berbahaya. Lah Imam Haddad kalau pengen tahu tahu buku tasawuf yang benar baca bukunya Imam Haddad. Oleh ini, ini benar, lempeng syariat. Enggak ada ngomong aneh-aneh itu. Sekarang waduh. Imam Kusyairi, risalah Kusyairiyah. Termasuk Imam Ghazali dengan ihya Tapi harus kalian ketahui juga tasawuf adalah hak. Di sini tasawuf manhajnya. Kita harus dekat dengan ahli, ahli tasawuf, seorang sufi. Sufi mungkin ada di sini. Apa itu tasawuf? Sekaligus untuk mengukuhkan jangan sampai kita tidak bisa membela ahli tasawuf. Tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Ilmu membersihkan hati. Dan istilah tasawuf tidak usah diganti dengan istilah tazkiyatun nufus atau tathirul kulub. Kita tidak akan merubah istilah itu. Biarpun merubah tidak ada masalah. Sekarang ada istilah tazkiyatun nufus, tathhirul qulub, tahdzifun nufus. Dengan alasan kita pengen pakai istilah yang ada di dalam Al-Qur'an. Tazkiyah, zakka zaki tazkiyah. Tathhir, yutahhirukum. Memang itu istilah dalam Al-Qur'an. Tapi kenapa kita masih mempertahankan istilah tasawuf dalam sehari-hariannya? keseharian kita karena apa? Istilah tasawuf sudah mengakar dari masa ke masa. Kalau kita kembali kepada kitab orang dahulu ada namanya sufi. Termasuk Imam Zabidi dan lainnya, Al-Murtado, uh, Sahibul Ihya kalau pengen nyebut gurunya yang mulia selalu digelar dengan as-sufi. Makanya istilah tasawuf tetap kita pertahankan. Tanpa kita menghindar daripada istilah tazkiyatun nufus. Tapi jangan sampai kita ingin merubah. Jangan sampai nanti generasi selanjutnya karena kita tidak pernah mengucapkan kalimat tasawuf sehingga kalimat tasawuf hilang dari lidah anak-anak kita. Sehingga yang ada hanya tazkiyatun nufus, tathirul qulub, tahdhibun nufus. Giliran anak cucu kita membaca kitab sufi gak bener. Ataunya kita juga sufi dibilang mbahku sesat. Kita tetap bertahankan istilah tasawuf. Biarpun istilah tasawuf itu adalah namanya lamuna, lamu syahata fil istilah. Tidak perlu kita merebutkan masalah istilah. Tapi ada maksud kita untuk mempertahankan istilah tasawuf. Karena apa? Istilah itu sudah mengakar dari masa ke masa. Kalau sampai kita tidak menyuarakan tasawuf yang benar. Nanti akan ada orang yang merusak tasawuf semakin gencar. Hilanglah tasawuf. Hilang peninggalan-peninggalan ilmu lama. Sufi. Tanpa kita harus, tanpa alergi, tanpa kita merasa berat untuk menggunakan istilah yang lainnya. Biasa tathirul kulub boleh. Tapi istilah tasawuf anakku, sengaja kita pertahankan. Sehingga kita tidak ragu berkata, aneh sufi. Sebab dari masa ke masa, mengakar dari masa ke masa. Coba kalau seandainya kita tidak pernah menggunakan istilah tasawuf, Kemudian orang gencar memerangi tasawuf, baca bukunya Imam Ghazali kayak begini, dipikir tasawuf itu semuanya rusak. Habislah semuanya ilmu tasawuf. Baik. Memang istilah tasawuf tidak pernah diucapkan Nabi SAW. Kalimat tasawuf tidak pernah keluar dari lidah Nabi. Tidak ada hadis tentang istilah tasawuf. Tapi itu istilah yang digunakan oleh para ulama. Ilmu membersihkan hati. Intinya seperti itu. Untuk membersihkan hati. Untuk memberikan roh daripada amal kita. Rohnya amal adalah ini. Ilmu tasawuf. Di dalam mendefinisikan tasawuf macam-macam. Dari mana sih istilah tasawuf itu diambil? Yang jelas seorang sufi itu lautifa biqalbihi kalau seandainya hatinya itu dibuka, diputer di pasar sudah nggak malu lagi. Artinya lahir batinnya itu sama ahli tasawuf itu. nggak ada menutup-nutup karena hatinya sudah dibersihkan. Adapun masalah istilah tasawuf anak-anakku semuanya adalah istilah. Istilah adapun dari asal bahasa apa? Ada yang mengatakan itu dari asal bahasa Yunani, ada yang mengatakan dari asal bahasa Arab, ada macam-macam. Setidaknya ada lima pendapat tentang kalimat tasawuf itu dari mana datang. Ada yang mengatakan tasawuf itu diambil dari kata sof. Karena dulu ada ashabus suffati, ada sof karena sof, sof. Dari sofis sholah. Ini ada mereka-reka bahasa. Menyocok-nyocokkan. Tapi kita tidak ada urusan dengan menyocok-nyocokkan. Tapi istilah tasawuf itu ada sof. Sebab ahli tasawuf itu paling senang untuk mengisi sof yang pertama dalam sholatnya. Rajin ibadah. Boleh nggak apa-apa. Ketemu. Ada yang mengatakan dari kata sof. Sofa yasfu. Sofi. Bersih. Karena ahli tasawuf punya kerjaan untuk membersihkan hati. Ada yang mengatakan diambil dari kata ashabus suffati, orang yang meninggalkan dunia hanya untuk dekat dengan Nabi, untuk dibuatkan tempat di kiri kanan masjidnya Nabi, Sufah. Berapa? Tiga. Ada berapa? Sof, sofi, suffah. Ada yang mengatakan dari kata suf. Suf itu wal. Baju keras. Jadi kain yang tidak pernah dipintal dengan lembut adalah wal. Baju kasar Ahli tasawuf meninggalkan kenyamanan, keenaan. Tidak menggunakan baju-baju yang lembut. Jadi baju wal, baju kasar. Yang kelima adalah dari bahasa Yunani. Dari kata sopos. Ada filosofos. Sopos. Sopos itu hikmah. Karena ahli tasawuf biasanya kalau ngomong hikmah. Itu hanya untuk mengenang enangkan bahasa. Yang jelas istilah tasawuf ada di dalam syariat kita. Selesai. La musyahata fil mustalah fil istilah. nggak perlu kita meributkan istilah. Yang penting intinya. Mungkin ada yang mengatakan, kalau tidak meributkan istilah, kenapa diganti tasikiah? Kok enggak? Saya tidak mau ganti tasikiah karena ada maksud di sini. Untuk mempertahankan istilah ini, karena istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Kalau ada orang ngomong itu nufus, ahlan wa boleh. Tapi saya akan ngomong tasawuf dan sufi. Kita tidak pernah dengan istilah tasawuf. Kalau adanya penjahat tasawuf, justru kita harus pertahankan mana pejuang-pejuang tasawuf yang sesungguhnya. Sebab semua disiplin ilmu tentu ada penyelewengnya. Dalam urusan ilmu hadis ada pendusta hadis. Dalam urusan fikih ada mutasahilin fil fikih, orang yang tekin fikih. Dalam urusan akidah ada khawarij, mu'tazilah. Ada setiap disiplin ilmu ada penjahatnya. Itu umum, wajar. Dunia tasawuf juga ada penjahatnya. Sampai hari ini. Ini adalah tasawuf. nak ya, kita harus paham. Ayyuhal walatuh, hai anakku. Sudahlah, jangan aneh-aneh. Tasawuf, tasawuf lempeng. Sudah, enggak usah. Hayal. Enggak usah urusanmu dengan mimpi. Urusanmu dengan alam nyata. Sudah, selesai. Enggak usah cerita mimpi ketemu Rasulullah, ketemu saya. Abdul Qadir Jalani, Sunan Gunung Jati. Sudahlah. Itu hanya untukmu saja. Bukan untuk diobral. Mimpi Rasulullah adalah kemuliaan yang sesungguhnya. Dan yang membuat mimpi adalah Allah. Tapi berdusta atas nama Nabi adalah kehinaan yang sesungguhnya. bawa maka aduh minan nar. Yang kita antisipasikan itu. Berdusta atas nama Nabi. Paling pintar, paling hebat, enggak mimpi-mimpi Nabi. Akhirnya apa? Ngaku mimpi Nabi. Nyiapkan ke neraka jahanam. Enggak ada. Nah. Eh, selesai. Tasawuf yang benar di sini. Sahibu Tanwir mengatakan la yakunu mursidu mursidan. la, la, la, la yakunu mursidu mursidan. oh, surutul mursyid ayyakuna aliman alim bi furu'i syariati dengan furu' syariah dan memang Allah tidak akan mengangkat walinya kecuali seorang alim tidak ada wali Allah kecuali alim kalau ada orang bodoh diangkat oleh Allah menjadi wali niscaya la'allamah Allah akan mengajarinya ilmu latunni Dikatakan kama annal anbiya maksumun fa innal awliya mahfudun. Seperti halnya para nabi itu maksum, waliullah dijaga oleh Allah. Dia kepleset maksiat segera tobat kepada Allah. Sudah bukan madhab kita yang aneh-aneh. Selesai sudahlah. Kita tidak ingin aneh-aneh. Oh keras begini saja. Orang yang keras saja masih ada yang berojol kadang-kadang pengen aneh-aneh bekerja menjadi jadi wali pengen aneh-aneh. Istiqomah, tidurnya tepat waktu, sore sudah tidur, bangun malam, subuh, sholat, baca wirid, selesai. Besok siangnya urusan dengan manusia yang baik, dagang yang benar, sudah sufi. Lianna suluka hadhi tariqah yakunu bil mujahadati. Sebab cara hidupnya ahli tasawuf ini. Tariqah kita ini. Kata Imam Ghazali. Ini caranya adalah yakunu bil mujahadati dengan ber dengan mujahadah. Dengan bersungguh-sungguh. Bukan hayal. Bukan ngomong lantur. Bukan. Sungguh-sungguh. Serius. Wakat'i syahwatin nafsi. Memerangi syahwat dan hawa nafsu. Keramat yang sesungguhnya yaitu. Istilah keramat itu kan khawarikul ada. Keluar dari ada. Adanya siapa? Bukan ada Adati hawa nafsika. Adat dari hawa nafsumu itu loh keramat. Keramat bisa tentang terbang dan sebagainya ini. Khorik. Khorikul adah. Ada siapa? ada Adati. Kebiasaan hawa nafsumu. Itu baru keramat yang sesungguhnya. Apalagi kalau sudah masuk bab kasyaf. Waduh itu banyak penjahatnya. Waduh luar biasa. Kasyaf. Makanya harus tegas itu syariat. Anak-anak oh, semuanya kita gitu, harus bentengi dengan ini semuanya. Kita tidak ingin ada keluar dari tempat ini khayal. Khayal jadi wali. <laughs> mukatri hawaha membunuh hawa. Al-khairkul khair fi mukhalafatil hawa. Mukhalafatil hawa. Khuruj bin adati hawa Keluar dari kebiasaan hawamu. Eh, itu baru wali, keramat yang sesungguhnya itu. ada yang dibahas tentang bisa terbang. Pasir jadi beras. Ke Mekah pakai. Sekejap mata. Sudahlah, jangan ngurus itu. Apakah tidak ada orang seperti itu? Ada, tapi bukan bagianmu. Kalau sudah orang sampai, sampai. Para wali itu mempunyai keramat-keramat lahir itu bukan karena mencari. Tiba-tiba oleh Allah diberi pertolongan karena saat itu harus. Kalau diceritakan misalnya Sunan Giri tiba-tiba menjadi pesilat. Apakah beliau? Allah beri Sunan ini. Itu Allah berikan bukan bukan mereka-reka. Saya harus menyiapkan jadi gini-gini. Memang survei membuktikan. Yang banyak dikerumunin orang itu memang yang orang majdub-majduban. Yang majdub-majduban yang setengah-setengah. Aneh-aneh itu. Wah ini yang datang macam-macam. Sampai di Jombang pun pernah ada anak kecil punya batu apa itu. Balah, orang berebut. Memang yang aneh-aneh begitu yang <laughs> senang. Tapi orang lempeng, kenceng, agidah, tasawuf yang bener. Pada berat orang susah. Pengennya itu sholat males-malesan, ibadah males, duitnya banyak, langsung masuk surga. Itu pengennya itu. Ya nah aneh tidak ada. Tegas nih, ini Allah. Ini Imam Ghazali, kita manhaj Imam Ghazali, bukan manhaj siapa-siapa. Ini Imam Ghazali kan jerahkan. Eh. Jangan tertipu dengan syatohat, omongan-omongan bualan. Omongan-omongan yang berat. Dari ahli tasawuf yang kalian tidak faham. Bisaifir perangi kau bunuh hawa nafsumu bisaifir riyadu dengan riyadu. Riyadu itu adalah melatih diri. Mengurangi kerakusan. Nah, kalau orang sudah pelatih dari rakus mustahil dia akan berbohong hanya untuk dagangannya, untuk cari nafkah, enggak ada. Rebutan kursi, rebutan harta, enggak ada. Labit mati dan bukan dengan musibah-musibah yang sering kita dengar dari sufi-sufi palsu atau turahat dengan omongan-omongan bualan yang gak berguna. Diskusi tentang tasawuf. Setiap malam sama muridnya ngomong tentang makomat. Makom-makom Sampai jam 3 malam. Tidur. Subuhnya hilang. Wali apa itu? Wah itu paling asik itu. Beberapa hari ada pengaduan dari beberapa kawan. Wah ya gimana nih? Ada orang apa? Sufi. Ya, terus setiap malam kalau ngomong sama santri. Ada berapa santri? Ada 11. 11. Tapi fanatik betul. Iya. Terus setiap hari diskusi masalah tasawuf, masalah mahkamah. Selesai jam berapa? Jam 4. Setiap malam tuh. Subuhnya di mana? Wah, sering subuhnya hilang wah itu. Aulia syaitan Sampai di sini baru satu tadi, masya Allah. Karena ini bu yang paling khawatir jika saat kalian sudah masuki dunia tasawuf tidak berbekal ilmu, sehingga menjadi tazandak orang zindik. Tasawuf walam yatafaqqah tazandak Tafakkah walam yatasawwaf tafassak orang ahli fikih nggak punya nur ilmunya wah ngendengin setiap ada masalah yang berat ah, cari-cari penting enak karena alim fikih dia seperti orang tidak punya agama fasik dia nggak selamat juga itu eh ahli tasawufnya nggak punya fulu fikih zindik kafirnya di dalam batinnya ngane-ngane sholat males Sampai saya sudah sholat, saya sudah kenal Allah. Semakom saya makom. Hakikah makrifah. Saya enggak perlu syariat. Lah, apa enggak ada punya wali-wali yang ada wali, ya ada wali yang kayak halat ada. Kalau ada orang ngomong aneh-aneh zaman sekarang, saya percaya kalau dia wali tak penggal dulu lehernya, kalau darahnya menuliskan asyhadu Allah baru tak kunjungi kuburannya nanti. Haru itu. Sudahlah jangan percaya, jangan aneh-aneh. Kalau ada orang lidahnya keluar dari syariat Nabi Muhammad, ya keluar dari syariat. Baru dibilang wali, kita cambuk. Tak tanya cambuknya nanti macam-macam pokoknya. Atau dia setelah mati, ada sesuatu yang dahsyat baru. Kayak dibuat kayak khalaj. Khalaj adalah wali besar. Jika benar kisah itu wali besar, dia punya punya satu hat kalimat-kalimat yang diungkapkan dalam keadaan dia adalah uh, apa halah gaib ghibubah, halah, halah istighraq, tenggelam di dalam kecintaan kepada Allah sehingga omongan mafi jubbati ilallah, la ilaha illa ana dan seterusnya. Sehingga fatwa-fatwa termasuk kalau tidak salah fatwa dari Imam Junaid dan para ulama yang lainnya ada. Para ulama di syariah memutuskan untuk dipenggal lehernya. Dia dipenggal lehernya oleh pedang syariat. Setelah meninggal dunia katanya darahnya mengalir mengucapkan la ilallah. Orang baru berkhusnudon, dia adalah wali. Tapi pedang syariat harus ditegakkan. Makanya kalau ada orang aneh-aneh zaman sekarang, penggal dulu lehernya. Kalau harum darahnya, baru nanti kita kunjungi kuburannya. Selesai. Sudah tidak usah aneh-aneh. Sudah jangan aneh-aneh. Paling takut ya aneh-aneh. Iman itu kepreset itu paling gampang. Sudah jangan tersahul jangan nenteng ini syariat. Kalau enggak syariat, tobat. Selesai. Ini saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Mau tanya soal tasawuf karomah. Karomah kalau seandainya kita tidak percaya dengan karomahnya para aulia itu bagaimana kufur, bagaimana hukumnya apa bisa sampai kufur seperti halnya tidak percaya kepada para mujizat mujizatnya para rasul. Terus juga yang keduanya terlalu jauh kita bicara tentang para aulia aulia illah. Kita ingin siraman kolbu bagaimana menghilangi kemalasan hati, kemalasan beribadah, kemalasan suatu hal meninggalkan tarkula malayak malayaknihi, meninggalkan suatu hal yang tidak bermanfaat itu sering misalnya kita itu me kalah dengan syahwat kita, kalah dengan ibadah kita. Mungkin jawabannya mungkin seperti itu, tapi kita perlu siraman hati kita. Karena hati kita itu terasa kering seperti itu. Perlu diketuk terus hati kita itu supaya tekun ibadah, tekun ibadah, tekun ibadah seperti itu punya. Gimana? Baik, bismillah. Kalau masalah karamat dan mukjizat. Pertama mukjizat mengingkari mukjizatnya Nabi adalah keluar dari iman. Sebab Nabi harus punya mukjizat. Cuman tafsilatnya, rinciannya apakah itu mukjizat atau bukan, ini bab lain. Sebab kalau mengingkari Al-Quran sebagai mukjizat kafir. Cuman rinciannya apakah misalnya. Kadang riwayatnya tidak surah. Misalnya khobar ahad. Berita Nabi seperti ini. Misalnya ada cerita Nabi punya apa. Ada kejadian yang diceritakan oleh hadis Nabi SAW. Kisahnya Sayyidina Umar menyeru ya sariyah, ya sariyah, ya sariyah. Dan nah, itu arang kalau mengingkari yang dibikin tidak sampai kafir. Karena apa? Riwayatnya bukan mutawatir. Tapi mengingkari mujizat secara mutlak adalah nggak boleh. Misalnya ada seorang wali punya kisah begini. Kalau kita mengingkari kisah itu tidak sampai kafir. Karena mungkin kisahnya dusta. Mungkin juga, karena apa? Khobar tidak mutawatir. Tapi kalau kita mengingkari secara mutlak, tidak diperkenankan. Bahkan keluar dari iman bisa saja. Cuman takyidnya menentukan ini mukjizat, ini ini karomahnya si fulan, wah oh, ini lain-lain cerita ini. Sekarang banyak juga murid membual, ingin menggedekan dirinya sendiri, caranya apa? No nengkreng. Gurunya diperbanyak keramatnya, baru nanti dia muridnya orang punya banyak karomat. Nah ini, ini musibah juga. Biasanya memang murid yang pemalas itu kalau pengen cepat gede selalu setiap hari nyanjung gurunya habis-habisan. Sampai bohong. Makanya sudahlah, ya, tidak usah macam-macam. Sudah. Tidak ada keramat-keramatan aneh-aneh. <laughs> Nanti cerita, wah, karena pengen cepat gede, wah, anak Buya Yahya begini, begini, begini. Wah, hancur sak saya. <laughs> Wah, cerita macam-macam lah. Tidak, tidak ada bohong itu. Jadi kalau bicara karomah secara umum, karomah ada ikram min Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak riwayat-riwayat tentang karamah Allah memuliakan. Para sahabat Nabi Alaihi Wasallam Allah memuliakan Nabi dengan dan Al-Quran sendiri mengisahkan Sayyidah Maryam yang bukan Nabi bagaimana dia. Anna laki hadha. Kalau diingkari, karena riwayat. Kalau mengingkari kelebihan Siti Maryam, kafir karena apa? Disebutkan oleh Al-Quran. Mengingkari karamah secara umum keluar dari iman. Karena apa? Ada jenis karamah disebutkan dalam Al-Quran. Kisah Siti Maryam. Misalnya, itu karomah. Allah berikan kemuliaan kepada Siti Maryam yang disepakati boleh adalah bukan Nabi dengan kejadian yang luar biasa di musim panas dia punya buah musim dingin di musim dingin punya buah musim panas ini karomah jadi yang menjadi kafir itu sumbernya dari mana? Tapi tidak kalau ada orang mengingkari cerita-cerita misalnya cerita wah ini ceritanya Sunan Gunung Jati telah mengadakan ini keramatnya beliau itu bisa berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Nah, kita gampang percaya Nyi Roro Kidul aja bualan. Nyi Roro Kidul itu kan kisah cerita palsu bualannya. Siapa itu dalam kisah Panembahan Senopati siapa itu yang yang terusir dari kerajaannya lalu pergi lama kalau siapa itu kalau uh, Raden Sultan Hadiwijaya itu direkomendasi oleh para wali yang punya keramat dia bingung siapa yang dukung saya cerita saya ketemu Nyiroro Kidul saya dimandati untuk menguasai tanah Jawa <laughs> akhirnya orang dari Kidul sana yang masih abangan pengaruh wah didukung menggeser perpindahan dari Pajang ke Mataram dan seterusnya ini kan kisah yang dibuat kadang-kadang memang begitu Makanya dari kisah-kisah itu tuh Buya merenung. Banyak orang pengen menggedikan pondok itu dengan membuat keramat palsu. Jadi kiai itu sebenarnya nggak punya banyak cerita aneh-aneh. Cuman murid yang banyak cerita itu. Wamin karomatihi. Wamin karomatihi. Kumpulin, kumpulin semua yang punya pengalaman. Sama ambah, mbah, sama abah. Ayo. Tidak diseleksi dari siapa perawinya. Oh ya saya pernah ketemu. Hancurlah semuanya. Enggak usah, enggak ada keramat-keramat nanti cerita. Bukan enggak ada keramat, sudah jangan bualan keramat. Istiqomah, nukil ilmu. Kalau dari Buya, saya belajar ilmu fikihnya, akidahnya. Sudah enggak usah cerita aneh-aneh. Kita tutup semuanya ini ada. Jadi kalau ada teman ente ngelihat Buya bisa begini, awas hati-hati ini. <laughs> Wah, ini bahaya ini semuanya kalau dibuka ini. Kalau orang mengingkari keramat secara umum, mah, keluar dari iman. mujizat secara umum. Tapi mujizatnya Nabi ini saya ingkar belum tentu kafir. Kenapa? Karena riwayatnya belum tentu jelas. Tentang syakul kamar sendiri lihat ada yang mengingkari, tapi riwayatnya hadis. Membelah rembulan, hadis bukan deh. Jadi jadi bisa membedakan kita ya, siapa yang membawa berita tersebut? Kalau sudah diberi katakan Al-Qur'an tentang kejadian luar biasa dari Nabi saw, alaihi wasallam, mukjizat yang luar biasa itu, maka harus percaya kita. Karena Al-Qur'an mutawatir atau hadis mutawatir. Ini bisa dibedakan jadi masalah-masalah ilmiah kayak gini nih. Jadi ada kalau mengingkari. Makanya kita pun tidak pernah mukul. Kalau ada orang yang ingkar keramat, kita tanya dulu maksudnya ingkar keramat itu seperti apa? Keramatnya si fulan-fulan. Oh, yo, tidak tidak kafir dia. No. Kenapa? Ini cerita dari muridnya. Urusan hadis Nabi saja selek kita. Siapa yang membawa riwayat? Ini asal orang di pinggir saya. Saya melihat kejadian suatu ketika. Iya, pas saya sakit ada orang berjubah datang ke sini. Oh, rupanya wajahnya abah. Percaya dari orang yang ini, ini, ini. <laughs> Mungkin benar, tapi kan. Makanya wali songo itu kan tidak tampak ilmunya. Karena banyak yang menukil hanya cerita aneh-anehnya. Kita pengen wali songo itu dengan ilmu beliau itu. Wali songo itu bukan dengan bukan dengan kosong. Wali songo itu nyebarkan ini dengan hikmahnya, dengan ilmunya. Tapi yang cerita di film Wali Songo itu kan yang ber, pasar, pasir jadi beras, ya nggak makan berapa hari kuat, kan yang aneh-aneh gitu aja. Ini ya karomah itu karomah itu seperti itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasihnya dan tidak bisa diminta tapi tiba-tiba saja diberi oleh Allah tapi semuanya akan tertutup dengan karomah yang namanya istiqomah selesai adapun pertanyaan kedua bagaimana kita bisa memilah memilih pergaulan omongan bagaimana kita kiat beribadah tentunya ibadah itu kan anggota kerjaan anggota tubuh harus patuh dengan sultannya yaitu di dalam hatinya. Makanya Imam Ghazali selalu menguatkan urusan hati. Lemahnya beribadah seseorang kembali kepada lemahnya keimanan. Sehingga malam dalam urusan akidah al-iman yazidu yang kus. Jadi di saat imannya mulai berkurang, ibadah berkurang. Semakin kita kuatkan keyakinan, maka akan kuat ibadah. Kita membangun keyakinan. Yakin ada hukuman Allah, takut maksiat. Sehingga eh, kenapa orang banyak maksiat? Dia sering lupa kepada Allah. Dia tidak kurang meyakini. Bukan tidak yakin, yakinnya berkurang. Akan adanya neraka dan seterusnya. Dia percaya adanya neraka. Tapi kalau tidak kurang tertutup oleh hawa nafsunya. Sehingga dia tahu neraka, tapi kalah dengan hawa nafsunya. Bangun keyakinan. contoh ya sederhana aja. Kalau di daerah Jawa Timur misalnya ada orang kerja di pabrik apa. Setiap pagi itu keluar jam 6 pagi ribuan orang lewat pondok itu. Kalau di Lerboyo itu kan ada pondok. Setiap pagi ada orang kerja. Ini mulai jam 6. Penuh itu. Setiap hari ribuan orang itu kerja. Ke salah, salah satu pabrik yang ada di sana. Itu mulai jam 5 sudah bangun mandi. Masakin anaknya baru berangkat pulang sore. Setiap hari itu. Istiqomah itu. Loh kenapa? Kok istiqomah? Karena yakin dari perusahaan setiap akhir bulan ngasih gaji 600 ribu. Coba kalau ada keraguan-keraguan, kayaknya bakal dikasih gaji enggak nanti. Ini sudah bakal mundur dia. Karena yakin. Lah, masalahnya keyakinan. Ada orang bertanya, Buya kok saya susah bangun malam pakai beker susah? Eh, bukan karena bekernya, biarpun pakai kentongan tetap nggak bangun tuh. Bukan karena beker kurang gede, bukan. Sekarang dirubah, nggak pakai kentongan. Nanti malam yang sholat malam di sini dapat 5 juta. Yang sholat di sini dapat 5 juta. Beneran ini. Waduh, nggak pakai beker Sudah bangun <laughs> ya. Kenapa? Semangat ini ada keren Jadi keyakinan yang perlu dibangun. Makanya ilmu, iman secara otomatis. Atau sebaliknya, kata Imam Ghazali nanti dalam bab selanjutnya ada Imam Ghazali punya banyak kitab termasuk dalam akidah al-iqtisad wal termasuk nasihat-nasihat Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Jika ternyata engkau menemukan dirimu lemah untuk beribadah, sebenarnya yang lemah adalah imanmu. Langsung saja koreksi. Di saat engkau semakin senang maksiat, juga yang lemah adalah imanmu. Enggak usah banyak cerita, itu kata Imam Ghazali. Allahu a'lam bishawab. Allah. yang awal bu ya untuk cara bagaimana kita meyakinkan orang tua agar mau memasukkan anaknya ke pondok pesantren Bu ya. Terus yang kedua untuk meyakinkan anaknya juga Bu ya. Bagaimana apalagi sekarang kita lihat di luar sudah Masya Allah kemudian bagaimana sikap anak yang diminta sama orang tua untuk pulang tengah-tengah dia lagi pesantren untuk bantu orang tuanya atau untuk meneruskan sekolah formal Bu ya? Syukron. Yang pertama adalah orang tua ya. Memang sebetulnya untuk menjadi baik tidak harus di pondok. Untuk menjadi baik tidak harus di pondok. Banyak orang baik tanpa harus masuk pondok. Akan tetapi ketahuilah bahwa yang perlu kita sadarkan pada orang tua itu bahaya. Ya kita harus berikan gambaran tentang bahayanya pergaulan. Kalau langsung untuk masuk ke pondok, Bang, ada mikir saya jauh dari anak saya. Makannya gimana nanti. Tapi kalau orang tua itu sadar tentang bahaya yang saat ini. Betul-betul mengancam setiap saat. Mengancam anak-anak kita bahaya pergaulan. Salah satu seorang sahabat, seorang ustadz, istrinya penghafal Quran. Cuman dia tidak punya pondok. Anaknya sudah umur umur kelas 5, umur berapa? Umur 11 tahun, sudah menghafal 7 juz Al-Qur'an dan anak itu sebenarnya baik sambil sekolah di luar. Ustadz ini pulang. Pulang dari ngajar. Beliau tidak punya pondok, tapi oh baik, ketat di rumahnya, pendidikannya ketat. Dia merasa bisa mendidik anaknya. Dan memang betul anaknya hafal Quran, menghafal Tiba-tiba pas pulang sekolah lewat gang, ada anaknya itu berlima masuk rumahnya seseorang. Keluar dari rumahnya tetangga. Dari wajahnya terlihat wajah yang mencurigakan. Kalau bahasa Jawa itu kelicutan. Itu, wajah, ya, wajah yang dikejar lalu ditanya, apa? Rupanya dia, di siang hari Ramadan waktu itu kayak begini. Rupanya dia makan di situ. Makan-makan di dalam di dalam rumah. Berbohong sudah. Cuman dia tidak sampai di situ. Beliau, sang ustadz ini ngejar apa yang kau lakukan di situ. Apa? Kalau ngaku apa yang tidak marah? Ternyata nangis sambil cerita tuh nangis dia. Rupanya ada salah satu dari lima anak itu ada yang anaknya orang kaya diberi oleh orang tuanya HP yang punya kamera ternyata ada gambar yang dilihat oleh orang tua pun tidak layak. Rupanya anak kecil umur segitu nonton film seperti itu. Nangis dia demi Allah saya sudah nyerah saya. Saya tidak akan sombong bisa mendidik anak di rumah saya. Harus saya pondokkan setelah itu. <laughs> Padahal dia seorang ustadz yang istrinya tidak pernah keluar, hanya mengajar anaknya. Ternyata anak kita di luar sudah dicuri sama kawannya untuk menonton. Namanya masa puber, usia 11-12 mendekati balik. Sudah sudah mulai senang, ada kecenderungan diajak melihat sesuatu. Penasaran, mungkin di kelas yang intip-intip begini, akhirnya lihat bareng. Na'udzubillah. Jadi begitu bahaya. Kita harus sampaikan kepada mereka tentang keadaan di luar seperti apa. Sebab permasalahan saat ini orang tua itu lalai, lupa. Dia hanya melihat bagaimana anaknya sekolah tanpa melihat bahasanya bagaimana bahayanya anak-anak kita itu. Sehingga kalau dalam bahasa orang menanam kebun, menanam padi itu, dia tidak cerdas jadi petani. Dia hanya menanam, habis itu disupuk, supuk, dipupuk, subur. Nggak sadar bahasanya itu ada rumput yang tumbuh, yang harus dicabut, dan seterusnya. Jadi kalau mendidik anak nggak cukup, kita beri ilmu di rumah dan sekolah. Tapi ternyata harus kita jauhkan dari rumput-rumput yang bakal merusaknya. Itu kan cerdas. Nah, setelah paham seorang tua tentang bahayanya pendidikan di luar, maka baru berpikir nanti. Perlahan. Kalau hanya bicara tentang pondok-pondok, apalagi banyak teman-teman tetangga-tetangga yang mondok, bandel, apalagi, wah itu mondok jauh itu. Kadang-kadang langsung begitu, kita mati. Kutu kita, kalau sudah ada orang mau, eh, itu mondok juga begitu. Waduh. Memang contohnya kebetulan pondok-pondok gagal itu. Di pondok pun di rotan setiap hari itu. Nggak bisa jadi contoh itu. Jadi berikan kesadaran. Kemudian suruh datang ke pondok-pondok yang betul-betul mendidik pondok itu. Jadi pahamkan tentang bahaya ada di luar sana. Sehingga kalaupun ternyata ah, anak tersebut tidak harus pondok, kewaspadaan orang tua itu penting. Kontrol dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kita harus punya prinsip. Insya Allah kita setiap kota ada pondok harus gitu. Dengan mana hal secara yang jelas diseragamkan semuanya. Gak ada yang aneh-aneh. Syariat ditegakkan. Kita ada rencana pengen setiap kota ada pondok, pondok sekolah, pondok, pondok sekolah, ada pondok khusus. Pondok yang lain bagaimana? Kita bantu. Kan pondok lain harus maju. Cuman ada sebagian pondok yang hanya senang ngumpulkan orang. Itu yang ternyata jadi fitnah. Senang ngumpulin orang tok. Tidak ada pendidikan akhlak. Laki perempuannya juga aduh. Yang namanya pacaran, sa ustadnya pun macarin santrinya. Ini kan problem. <laughs> Gimana ada pondok begitu? <laughs> Agar makan tanaman gimana? Di sini ini problem-problem kayak begitu tuh. Jadi memang ada sebagian pondok tidak memberikan contoh yang baik. Dan kalian harus punya prinsip. Pondok itu untuk membangun. Bukan hanya untuk bangga-banggaan. Bukan untuk banyak berapa santri yang mondok di tempatmu. Tapi pendidikan apa yang kita berikan. Makanya di sini pagernya adalah di hati kalian masing-masing. Kita buat pondok terbuka semacam ini. Yang ada pertemuan ada ini. Tapi Buya ingin membiasakan kalian punya hati yang terjaga. Hati yang terjaga. Makanya Buya akan marah betul kalau kalian melanggar. Ya, mengotor di hati kalian dengan pacaran, dengan ini. Pulang ke sana. Kalian tidak subur di sini. Karena pertama itu adalah mukaddimah zina. Pergaulan yang tidak baik. bahaya kan Dan tidak pantas. Makanya harus tegas, keras. Demi kebaikan kalian. Tapi sisi lain Buya buka lebar-lebar kalau pengen nikah, nikah. Nah. Pengen nikah, nikah halal. nggak ada istilah muda. Pasti orang nikah pada waktunya. Kalau sudah pengen nikah, sudah punya waktu untuk menikah. Dia waktunya menikah. Kita buka pintu selebar-lebarnya untuk pernikahan karena halal. Tidak ada nikah dini itu. Yang ada adalah zina dini yang banyak itu. Na'udzubillah. Tapi ingat jangan melanggar. Ini pendidikan. Laki perempuan harus ada batas-batasnya di hati. Kita tidak membuat tembok tinggi sampai seorang perempuan tidak pernah melihat laki-laki, tidak pernah komunikasi. Akan tapi kalau sudah keluar dari pondok, waduh Masya Allah. Ya, setiap laki-laki dilihat, siapa itu, siapa itu. Laki-laki yang begini lebih ganas daripada anda-anda seperti itu. Kita ingin biasakan kalian bagaimana cara bergaul yang baik, menata hati. Diuji hatimu. Tes. Gimana kamu bergaul dengan cara yang baik. Itu pendidikan. Nah, pendidikan itu melatih. Kemudian untuk meyakinkan anak-anak. Mungkin bahasa sederhana yang sering saya sampaikan dalam dunia pendidikan, paksa anakmu dengan cara yang tidak terpaksa. Ini gimana maksa anak dengan tidak saya Kita punya target, anakku harus ke sana. Kalau orang ngangon bebek ayam itik. Jadi kalau itik itu langsung lempeng ke sana nggak mengiringan ren, muter sana sana sana ya, jalan sana. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu untuk anak kita dan itu sudah kita rencanakan, kita pikirkan dengan matang, kita musyawarahkan, anakku harus sampai sana. Sementara anak kita bukan kambing yang bisa kita ikat lehernya, tarik set, nyampe. Dia punya hati, punya nurani, punya jiwa. Akan tapi kita bisa mempengaruhi, bisa masuk ke dalam hatinya, bisa masuk ke dalam pikirannya, bisa masuk ke dalam perilaku watak karakternya dengan cara obrolan komunikasi. Kalau kita menginginkan anak kita jadi dokter, jangan tamat SMA langsung masuk fakultas kedokteran, pasti bulat nanti dia. Tapi dari kecil sudah sering kita beri buku kesehatan, kita beri tentang bagaimana uh, manfaatnya seorang mendokter, mantu ini dididik dengan kemuliaan. Nanti di saat tamat SMA kebayang. Kenapa kok ada anak kecil tiba-tiba pengen mondok? Karena dia sering dengar bapak ibunya cerita tentang keadaan pondok dan sebagainya. Mencetak ulama, kekasih Allah. Jadi maksudnya saya pengen mondok, saya pengen mondok. Tapi dikit kamu jangan nakal tak pondokin loh ya nanti. Waduh kacau ini. Ini yang mengajak perang dengan pondok itu. Jadi ternyata dari awal sudah kita sering ajak bicara tentang itu. Mungkin tidak harus makanya biasanya kalau ada orang pengen mondok, jangan-jangan mondok. Ajak main ke pondok. Nginep sehari dua hari. Sebelum bosan dia pulang. Sehingga dia punya kenalan. Datang lagi. Sebelum bosan dia pulang. Biasanya. Makanya sering ajak main ke tempat-tempat mulia itu adalah di samping adalah cara. Di samping ada rohaniat di situ. Makanya kalau ada orang langgar tuh susah anaknya kerasan di sini tuh. Ada orang bawa pulang dulu, tapi dia sudah kerasan, bawa pulang nggak mau, nggak kerasan tuh anaknya nanti. nggak mau dengar. Sebab mereka punya hati, biarpun kerasan tapi harus ada aturan. Kalau suruh bawa pulang, pulang dulu. Karena ada beberapa tiga hari pulang dulu. Nanti sampai di rumah tuh pengen lagi, saya pengen balik kapan gitu nunggu karena keambil hatinya sudah. Ada beberapa aturan seperti itu. Jadi anak kita kita ajak bicara tentang keutamaan menjadi orang alim, ustadz, nanti manfaat untuk saya nak, biar saya dan doain soleh, dicintai Allah, Rasulullah setiap hari itu. Nah bapaknya tidak pernah ngomong begituan. Nonton TV pun bukan diajar bukan diajak nonton TV yang baik. Paling suruh menemani bapaknya nonton bola, ibunya nonton sinetron. Ya, gimana suruh pondok? Ya nggak bisa ketemu. Bincang yang baik dengan anak dari awal. Nanti secara otomatis dia akan. Mulai jangan dipaksa secara terang-terangan. Kamu mondok loh ya pokoknya. Biar pinter biar. Bahasanya kok nggak enak bener. Memang saya bodoh bener mah. Sayang soleh. Nah, orang menjadi apa saja hebat. Jadi dokter yang penting baik sama orang. Jadi ini, ini, ini bagus semuanya. Tapi dari ini semuanya harus dibangun dari ini. Ngaji yang baik, kenal Allah, mondok, soalnya ini. Bahkan mungkin kita harus pasang kuda-kuda. Dan untuk menjadi baik tidak harus mondok sayangku di rumah dekat mama juga bisa jadi baik dengan umi dekat dengan baik bisa baik. Jangan langsung mau memondokkannya sudah kelihatan dari pertama itu. Wah oh, ini paling seru mondok nanti. Ya ya ma nanti seru mondok kan itu. Itu cerdas anaknya bisa. Jadi pinter orang tua itu. Cerdas benar ngarahkannya. Kayak ngiring bebek tadi itu. <laughs> Jadi biasakan bicara yang baik. Bahkan mungkin kita tutup gak usah bicara tentang pondok. Tentang orang baik, orang soleh, orang ini dan sebagainya. Tiba-tiba saya sedikit mau doain saya jadi anak soleh. Iya tentu, mama doain terus. Tapi sambil doa kamu harus belajar yang benar. Ma. Belajarnya di mana, Maya? Ya di mana aja, makanya dengan guru-guru yang baik yang ngajarin. Nah, sudah mulai tanyaannya. Nah. Terakhir ya, kalau memang kamu seperti itu ya paling banyak ilmu ya di pondok nak, sudah aman dia. Itu kecerdasan orang tua. Sama juga kecerdasan anak di dalam meminta kepada orang tuanya kalau punya keinginan. Misalnya ada anak, tadi pertanyaan terakhirnya, ada rentetannya sebetulnya. Sudah hafal berapa juz Al-Quran, mulai kerasan di pondok, sudah pengen pulang, macam-macam sebabnya. Biasanya kefakiran bapak itu juga menjadikan problem itu. Tak pikir orang fakir saja yang problem anaknya buru-buru dipulang bawa pulang untuk membantu orang. Sebenarnya orang kaya pun sama. Eh, <laughs> orang kaya pun juga problem gara-gara orangnya kaya, ah cepat bisa bantu kerja bapaknya ini sudah mulai. Tak pikir orang bodoh saja. Eh, bang bapaknya kiai juga kadang ngerusak anaknya, pengen cepat bantu pondoknya ini. Oh, ini problem semuanya ini. Yang bapaknya kiai ternyata juga, ayo nak cepat Ulang bantu. Oh, bantu abah di rumah. Nah, kamu kan sudah bisa ini. Belum izin dari gurunya, belum ada restu dari gurunya. Akhirnya apa? Problem semuanya. Jadi ternyata bukan problemnya orang fakir, orang kaya juga. Bukan problemnya orang bodoh. Kiai pun juga bisa merusak anaknya. Buru-buru sebelum waktunya. Nah, kemudian jika ada anak kok tiba-tiba diminta oleh orang tuanya, dilihat hakikat kebutuhannya seperti apa. Jika memang anak tersebut dibutuhkan benar, misalnya bapak ibunya sakit, sudah sepuh, tidak ada yang nolong, pulang, ngabdi kepada orang tua, bagian daripada jihad. Akan tapi yang menjadi masalah adalah karena orang tuanya belum punya wawasan. Ada orang di sini setelah mengambil anaknya, setelah hafalannya hilang di rumah baru mau lagi. Ya, ente mau ngatur peraturan ente rubah giliran anaknya sudah nggak benar baru balik lagi. Gimana ente seenaknya sendiri? Ada orang dengan anaknya seenaknya sendiri. Makanya biasanya kalau ada orang-orang yang anaknya berbakat, langsung bapaknya tak wanti-wanti. Jangan kamu rusak, jangan kamu rusak, jangan kamu rusak. Ada saat-saat. Tidak usah khawatir. prince tujuan kita adalah tujuan pondok. Tujuan ini membangun anak lebih hebat. Lebih hebat lagi dan besar. Itu sudah cita-cita sudah. Jangan khawatir kita ngomong ke orang tua selalu begitu. Jangan khawatir kita ingin benar dia. Kalaupun harus ada izin tata kerama dan seterusnya. Jadi kalau tiba-tiba ada seorang santri yang tiba-tiba harus pulang membantu orang tuanya, dilihat bantu apa sih? Kalau bantu urusan keuangan dilihat seperti apa kebutuhannya. Mungkin kita bisa arahkan sambil belajar dapat uang mungkin. Sehingga belajarnya tetap. Kalau mungkin urusannya adalah. Memang betul-betul butuh dibantu. Karena nggak ada lagi. Misalnya ibunya tua, sepuh. Pulang. Sudah nanti di surga sudah punya pangkat tinggi. Cita-citamu ingin menjadi orang alim. Keputus karena ibumu sakit. Pulang saja sudah mengabdi kepada ibu. Engkau adalah termasuk West zaman sekarang. West Al-Qarani. Jadi kita lihat seperti apa. Dan sebagai seorang guru pun tidak boleh egois. Itu sudah hawa nafsu, bukan pendidik. Sudah tahu bapaknya sakit, ibunya sakit, gak punya saudara, butuh anaknya pulang. Gak boleh. Ini sudah hawa nafsu sang guru itu. Tidak usah pakai istilah ini saya belum ada nadroh, ini saya belum ada ilham, belum ada. Gak usah macam-macam guru itu. Ini sebab guru itu skala guru pengen cepat jadi wali juga kadang aneh Nih. Selalu menisbatkan omongannya dengan ilham, nadroh, petunjuk dari Rasulullah, wali. ini sudah kacau juga kayak gini. Lihat semestinya apa. Kalau memang rumahnya adalah butuh, oh Nabi saja lihat ada orang ya Rasulullah, sungguh aku ingin berjihad denganmu ya Rasulullah. Apakah hal abu kahayun? Bapakmu iya. Hidup. Irji. Kembalilah engkau. Fafihima jahid. Jahid. Jadi berjahid. Berjihadlah kau. Kepada kedua orang tuamu. Jadi jihadnya adalah mengabdi pada orang tua. Ini ada aturannya. Tapi memang pertama memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak mengambil anaknya dengan cara yang salah. Sebab banyak. Dan diantaranya adalah karena kurangnya wawasan. Seorang seorang seorang tua. Kalau memang tidak punya wawasan seharusnya pasrah. Dan kita dulu Alhamdulillah Abah Umi itu paling pasrah. Karena beliau ngaku tidak punya wawasan. Sehingga selalu bahasanya kalau apa-apa ya terserah gurumu. Enak bener. Terserah gurumu. Umi gimana? Terserah gurumu. Nah. kalau dipikir-pikir, bisa saja kalau punya ilmu ngatur guru. Nah. Tapi karena awam, masalah bahasa terserah gurumu, terserah gurumu. Selamat. Nah. Bisa sampai tuntas pendidikan, selesai dan seterusnya. Baik, ini saja anak-anakku semuanya. Semoga kalian berhasil. Hati dijaga. Terus belajar kita dengan Imam Ghazali. Sampai kalian nanti usul sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Menjaga hati kita. Menjaga orang tua kita. Menjauhkan kita dari sebab-sebab kesesatan. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, di dunia dan di akhirat. Menjauhkan hati kita dari kedengkian, menjauhkan hati kita dari kesombongan, menjauhkan hati kita dari ria dari ujub. Semoga Allah senantiasa melihat hati kita dengan kasih sayangnya. Dengan rahmatnya. Panjang umur. Orang tua kita diampuni oleh Allah. Guru-guru kita diampuni, diberi rahmat. Panjang umur semuanya. Sihabat afiat. Husnul khatimah. Habibnafil fatihah. الفاتحة A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. alaikum mustaqim, Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.